Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala Wa man ata bima alaihi min amal Qad istahaqqa ma lahu ala al-amal Wa man ata bima alaihi min amal Dan barang siapa yang telah menunaikan apa yang diwajibkan atasnya dari amalan qad istahaqqa malahu 'alal amal. Sungguh dia telah berhak apa yang menjadi haknya dari amalan tersebut. Ya, barang siapa telah melaksanakan tugas yang diwajibkan kepadanya, maka dia berhak atas hak dari amal yang telah dilakukan tersebut. Wa qa'idatun syarifatun katsiratul fawaid. Dan ini adalah kaidah yang mulia yang sangat banyak faedahnya. Wa maknaha anna syai'al murattaba ala syai'in akhar la yastahiqu ma rutiba ala amalihi hatta yaf'ala kulluh. Dan maknanya adalah bahwasanya sesuatu yang merupakan konsekuensi atas sesuatu yang lain tidaklah akan didapatkan apa yang menjadi konsekuensi dari amalan tersebut sampai dilakukan seluruhnya. Ya. Sampai dilakukan seluruhnya baru dia berhak mendapatkan apa yang menjadi konsekuensinya wa in fa'ila ba'dahu ustuhiqa biqadri dan kalau dilakukan sebagiannya dia berhak sebagiannya tidak berhak meminta enam jatah keseluruhannya karena dia melakukan amalan itu sebagiannya wa yatakharraju ala hadza masailu minha dan keluar atau bersumber bercabang dari kaidah ini beberapa masail di antaranya al ijaratu wal ja'alah ya, di antaranya adalah al-ijarah sewa menyewa wal ja'alah. Ja'alah ini seperti sayembara ya. Jadi seorang mengatakan barang misalnya dia memiliki budak, kemudian budaknya kabur, <coughs> dia mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap budak saya akan saya kasih demikian. Ya, ini namanya ja'alah atau bisa dibaca ju'alah atau ji'alah. Ini sayembara. Jadi tidak ditentukan waktunya, ya. Pokoknya kalau dia mendapatkan ini, maka dia mendapatkan balasannya ya. Sebagaimana di dalam kisah Nabi Yusuf ketika enam uh, orang-orangnya Nabi Yusuf mereka menyerukan bahwasanya barang siapa mendapatkan enam piala raja punya maka dia akan mendapatkan hadiah enam sebanyak pikulan onta eh, bawaan onta ya. Jadi barang siapa yang mendapatkan atau bisa mendatangkan enam pialanya raja, maka dia akan mendapatkan balasan, mendapatkan hadiah seperti apa yang bisa dibawa dimuat oleh unta. enam <clears throat> La yastahiqu al-mu'ajjiru al-ujrata walal walal maj'ulu lahu al-ja'ala hatta yastawfiya al-mustajiru an-naf'a wa hatta yaf'ala al-maj'ulu lahu al-amala. Ya. Maka orang yang diupahi tersebut dia tidak berhak mendapatkan upahnya. Demikian orang, demikian pula orang yang mengikuti sayembara itu dia tidak mendapatkan hadiah dari sayembara tersebut sampai orang yang mengupahi itu mendapatkan manfaat ya, dari apa yang dilakukan oleh orang yang diupah. Nah, dan sampai orang yang mengikuti sembara tersebut melaksanakan amalnya. Ya. Wa kadzalika sairu syuruti lati fil bai'i wan nikahi wa nahwihima la yastahiqu al muawidu al iwadha hatta yafiya bi jami'i syurut. Demikian pula pada seluruh syarat-syarat yang ada pada jual beli, demikian pula pada pernikahan dan yang serupa dengannya, maka tidak berhak orang yang enam yakni yang mengadakan apa transaksi tersebut ya, dia tidak berhak mendapatkan apa yang diharapkan sampai terpenuhi enam seluruh syarat-syaratnya ya, seperti jual beli ya dia kasih uang dulu baru dapat barang kalau dia nggak mau kasih uang ya saya tidak bisa kasih barang demikian pula pada akad nikah kasih mahar nggak kasih mahar kok mau bawa pulang akhwatnya nggak bisa kasih mahar dulu atau kecuali utang ya utang sudah urusannya utang piutang ya maharnya utang tidak mengapa ya, walaupun kita mungkin belum pernah melihat ya tapi tidak mengapa mungkin ya, suatu saat ada ikhwan mau nikah ih belum ada uang per mahar coba maju saja nanti utang. Ya, sekali-sekali ya aku nikahkan engkau dengan fulana dengan mas kawin emas satu gram utang. Ya, tidak mengapa. Baik. Kemudian wa mimma yadkhulu fi hadhil dan dari apa-apa yang termasuk di dalam kaidah ini adalah jami'ul ibadat ya seluruh ibadah wa huwa al 'amila la yastahiqqu ma rutiba 'alayha min thawabil kamili hatta yaf'alaha kamilatan. Dan dia adalah bahwasanya seorang yang beramal dia tidak berhak <clears throat> untuk mendapatkan konsekuensi dari amalan tersebut dari ganjaran ya, konsekuensi dari amalan tersebut adalah ganjaran yang sempurna sampai dia melakukan amalan tersebut secara sempurna ya melakukan amalan secara sempurna maka dia berhak untuk mendapatkan ganjarannya secara sempurna. Wa in fa'ala al-ibadata wa lam yukmilha istahaqqa min athawabi biqadri ma fa'ala. Apabila dia melakukan ibadah dan dia tidak menyempurnakannya, dia berhak dari ganjaran tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan. <clears throat> Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa yuf'alul ba'du al ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri dan dilakukan sebagian dari perkara yang diperintahkan apabila kesulitan untuk melakukan secara keseluruhan ya dilakukan sebagian dari apa yang diperintahkan apabila kesulitan untuk melakukan yang diperintahkan itu secara keseluruhan idza umira al-abdu bi amrin wajibin aw mustahabbin fa imma an yaqdir alaihi kullih wa imma an ya'jiza anhu kullih wa imma an yaqdira ala ba'dhi wa yaj <clears throat> wa ya'jaza an ba'dhi. Apabila seorang hamba diperintahkan dengan suatu perintah, baik perintah yang wajib atau perintah yang mustahab, maka keadaannya tidak keluar dari tiga keadaan ini. Fa imma an yaqdira alaihi kulli. Maka bisa jadi dia mampu melaksanakan secara keseluruhan. Wa imma yang kedua, wa imma an ya'jaza anhu kulli atau yang kedua dia tidak mampu melaksanakan semuanya, tidak mampu semuanya. Atau yang ketiga wa imma an yaqdir ala ba'dhi wa ya'jaza an ba'dhi. Atau dia mampu melakukan sebagiannya dan tidak mampu sebagiannya. Naam. Fa in qadara alaihi kullihi falahu kullah. Maka apabila dia mampu untuk melakukan semuanya, maka wajib atasnya melakukan semuanya. Wa in ajaza anhu kullihi saqata anhu fi'luhu kulluh. Dan apabila tidak mampu untuk melaksanakan semuanya, maka gugur kewajiban untuk melakukan semuanya. Wa amma thawabuhu wa ajruhu fa in kana lahu niyyatun jazimatun annahu law qadara alaihi la fa'alahu fa ajruhu ala ma qadri niyyatihi. <clears throat> Adapun ganjarannya, ya, adapun ganjarannya dan pahalanya kalau dia memiliki niat yang sungguh-sungguh bahwasanya seandainya dia mampu untuk melakukan semuanya, dia akan melakukan semuanya maka ganjarannya itu sesuai dengan niatnya. Ya. Kalau niatnya memang sempurna, dia akan diberikan ganjaran sempurna walaupun dia melakukan tidak sempurna karena kemampuannya, tidak mampu melakukan semuanya. Tetapi karena niatnya yang sadiqah, niatnya yang jazimah, Allah memberikan ganjaran secara sempurna. Wa illam yakun lahu niyatun lam yakun lahu syai'un. Dan apabila dia tidak memiliki niat, dia tidak berhak mendapatkan apapun. Walaupun dia beramal, tapi kalau tidak memiliki niat dia tidak berhak mendapatkan apapun. Nah, kemudian wa in ajaza an ba'dil ma'muri bihi wa qadara ala baqiyi baqihi fa alama yaqdiru alaihi minhu wa saqata anhu ma lam yaqdir alaihi. Dan apabila tidak mampu melakukan sebagian yang diperintahkan dan dia mampu atas sebagian yang lainnya, maka dia melakukan apa yang dimampui darinya wasaqata anhu malam yakdir alaihi dan gugur kewajiban darinya dari apa yang tidak dia mampu ya wasaqata anhu dan gugur darinya malam yakdir alaihi apa-apa yang dia tidak mampu untuk melakukannya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum ya apabila kalian diperintahkan apabila aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah maka tunaikanlah semampu kalian Demikian pula ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Mithlu an yakuna 'indahu ma'un qalilun wa la yakfi li taharatihi fa innahu yasta'miluhu fi ma yakfi wa yatayammamu 'anil baqi. Contohnya, kalau seseorang di sisinya ada air cuma sedikit, tidak mencukupi baginya untuk bersuci secara sempurna, maka dia menggunakan air tersebut sesuai dengan apa yang bisa mencukupinya dan bertayamum dari yang sisanya ya. Dan di sini yang zahir adalah bersuci mandi besar ya, mandi ya. Adapun wudhu di sana ya, sebagian ulama ya, taraddud ya apakah wudhu termasuk ini karena amalan itu ada ada dua, amalan yang dia enam merupakan satu kesatuan ya. Ada yang dia terbagi-bagi, yakni terbagi-bagi kalau dilakukan sebagian maka itu sudah sah dan mendapatkan ganjaran. Ada yang amalan itu tidak bisa dipisah-pisah harus ditunaikan secara sepenuhnya. Ya. Nah, kalau amalan ini yang tidak bisa dipisah-pisah, maka apabila tidak dilakukan sebagian berarti sama dengan tidak melakukan keseluruhan. Ya. Sama dengan tidak melakukan keseluruhan. Seperti misalnya seorang membebaskan budak, wah saya cuma mampu setengahnya, berarti gugur, tidak ada kewajiban membebaskan budak. Tapi kalau sholat saya cuma mampu satu rakaat, tidak ada. Ya. Sholat itu ukurannya bukan satu dua tiga rakaat, tetapi mampu tidak berdiri, kemudian ruku dan sujud. Kalau tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, tidur. Tidak ada alasan oh saya ini sholat cuma mampu satu rakaat, saya tidak mampu dua rakaat. Padahal mampu berdiri, mampu ruku dan sujud. Eh, ini tidak masuk akal, ya. Tapi saya tidak mampu berdiri, ya, ya tidak mampu berdiri, tetap sholat, ya. Sholat subuh tetap dua rakaat, ya. Bukan karena uh, saya ini nggak mampu dua rakaat, saya sholat satu rakaat saja lah. Ya, padahal karena buru-buru, tidak tidak bisa diterima. Nah, nah. Adapun mandi, ya, para ulama mereka berpendapat bahwasanya mandi ini dia bisa terpisah-pisah karena tidak adanya syarat yakni berkesinambungan. Jadi kalau seorang misalnya dia karena malam terlalu dingin bisa mandi separuh dulu, ya, baru nanti setelah itu dilanjutkan. Tapi kalau berwudu, nah di sana para ulama tidak Nah, tidak ada kesepakatan bahwasanya wudhu boleh dipisah-pisah. Ya. Ini nanti cuci muka dulu, nanti tidur, habis itu baru lanjut lagi. Tidak. Ya. Nah, jadi wallah taala alam ya, yang dohir di sini dari perkataan Nah, mualif rahimallahu taala ya. Misalnya seseorang tidak memiliki air yang mencukupi untuk mandi, maka dia mandi sekadar apa yang dia dapat dari air tersebut, kemudian dia sempurnakan dengan dengan tayamum, ya. Dengan tayamum, ya, menumpukan menepukan di tanah yang suci atau debu, kemudian dia usap mukanya dan tangannya, ya. Nah. <clears throat> kemudian <clears throat> wa in ajaza an ghasli ba'di a'dha'ihi li afatin ghasala ma yaqdiru alaihi minha wa saqata ma ajaza anhu. Apabila tidak mampu mencuci sebagian anggota badannya karena suatu penyakit, maka dia mencuci apa yang dia mampu darinya dan gugur kewajiban dari yang dia tidak mampu. Seperti misalnya dia luka ya, di tangannya, yang dokter bilang dokter bilang kalau kena air nanti lama sembuhnya atau sulit sembuh, dia tetap mandi. Dia tinggalkan <laughs> sekedar yang tidak boleh terkena air. Ya. Jangan sampai ada luka sedikit dia nggak mau mandi. Ini saya ada sakit ini sih, sakit cuma sedikit. Ya. Tetap mandi misalnya di jempol ya, jempol tutup plastik ya mandi. Ya. Tidak ada kewajiban kita membasahi yang luka ini, tapi yang lain tetap kita wajib mandi. Ya, Jangan sampai cuma luka di jempol, nggak mandi saya ada sakit ini. Terlalu manja ini. Sakit cuma di jempol aja sampai nggak mau mandi, padahal malas mandi. Kalau nah. ya? Kalau butuh demikian pula kita ya berusaha semampu kita, ya, berusaha semampu kita. Nah. Wain aja 'anis salat qa'iman salat qa'idan. Dan apabila tidak mampu melakukan salat secara berdiri, dia salat dengan duduk. Wa in ajaza shalla muttaji'an fa in ajaza shalla muttaji'an. Ya, apabila tidak mampu salat dengan berdiri maka dia salat dengan duduk. Ya. Dan apabila tidak mampu yakni tidak mampu duduk dia salat dalam keadaan berbaring. Wa in qadara an yusalliya ba'd salatihi qa'iman wa ajaza 'anil qiyami fi ba'dihha qama fima yaqdiru alaihi wa saqata ma ajaza anhu. Dan apabila dia mampu untuk sholat pada sebagian sholatnya dalam keadaan berdiri dan tidak mampu berdiri pada sebagiannya, maka dia berdiri pada yang dia mampu dan gugur baginya apa yang dia tidak mampu. Seperti misalnya dia mampu untuk berdiri pada rakaat pertama. Tapi karena sakitnya setelah sujud dia tidak mampu untuk berdiri pada rakaat kedua, maka tidak mengapa rakaat kedua dia dia duduk. Ya, tapi ketika pertama masih mampu berdiri, jangan langsung duduk. Ya, jangan langsung duduk. Tapi sholatlah sampai berdiri, ya. Kemudian ketika ruku, sujud, bangun sudah nggak mampu, sudah gugur, ya. Dia sholat, <clears throat> melanjutkan sholat pada rakaat kedua, tiga dan keempat dengan dengan duduk. Nah, Wakadali kafi zakatil fitr wa fil nafqatil liman tajibu nafqatuhu yuqaddimu nafsahu thumma al-aqrab fal-aqrab. Dan demikian pula pada zakat fitr, ya, pada zakat fitr Nah, pada zakat fitri yakni apabila seorang memiliki kerabat banyak ya dan semuanya memiliki kecukupan ya, untuk Idul Fitri tetapi tidak memiliki kelebihan untuk yang lainnya. Cuma memiliki kelebihan satu dua orang saja. Maka yang bayar zakat ya satu dua orang saja. Ya. Wallahu taala bisawab. Demikian pula nafkah ya. Nafkah memberikan <clears throat> belanja untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka apabila dia memiliki cuma cukup makanan satu untuk satu orang saja dia makan. Kalau memiliki dua orang dia makan dan dia dengan istrinya. Ya. Kalau dia memiliki budak ya dia makan untuk istrinya untuk budaknya. Kalau memiliki lebih untuk anaknya. Ya. Ini urutannya kalau memiliki budak. Ya. Nah, karena kalau misalnya tidak ada makanan yang lain kecuali cuma satu makanan, ya cuma bisa dimakan satu orang untuk satu kali makan. Yang seandainya makanan ini dikasihkan anaknya, kemudian bapaknya mati, ibunya mati, anak ini juga akan mati. Tapi kalau bapak yang makan, dengan makan dia akan mencari yang lainnya. Ya, dia memiliki kekuatan untuk mencari yang lainnya. Sehingga ini masalahnya lebih lebih besar. Kemungkinan untuk selamat lebih besar daripada langsung dikasihkan anaknya. Dikasihkan anaknya, anaknya masih kuat, ya, bapaknya tumbang, ibunya tumbang, budaknya tumbang. Akhirnya anaknya juga tumbang, ya. Nah, ini. <clears throat> Wa haji yuf'alu ma yaqdiru minha wayastanibu <clears throat> fil baqi dan perbuatan-perbuatan haji itu dilakukan apa yang dia mampu dan yang dia tidak mampu boleh diwakilkan ya yang dia tidak mampu boleh diwakilkan wa kadzalika <clears throat> maratibul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari awwaluha bil yad thumma bil lisan thumma bil qalb demikian pula tingkatan-tingkatan dalam amal ma'ruf nahi munkar maka pertama-tama adalah dengan tangan apabila tidak mampu dengan tangan adalah dengan lisannya dan apabila tidak mampu dengan lisannya adalah dengan hati ya. dan dengan tangan ini adalah bagi yang memiliki kekuasaan ya. pemerintah terhadap rakyatnya atau orang tua terhadap keluarganya anak-anaknya ya. jangan mentang-mentang tangannya kuat ya sudah saya mampu memukul dia ya. tidak boleh ya tidak boleh kenapa kewajiban kita terhadap saudara kita yang bukan atau di luar kekuasaan kita adalah memberikan nasihat amar ma'ruf amar ma'ruf nahi munkar dengan dengan lisan kita. <clears throat> nah, karena kalau kita menggunakan tangan kita pada perkara yang bukan hak kita bisa menimbulkan, mafsadah yang lebih lebih besar. Nah. <clears throat> Bal jami'ul ibadati dakhilatun tahta hadhil qaidati idza ajaza an ba'dihha fa alama yaqdiru alaihi minha. Bahkan seluruh ibadah masuk di bawah kaidah ini. Apabila seorang tidak mampu sebagiannya, maka hendaklah dia melakukan apa yang dia mampu darinya illa fi shaum wa nahwihi mimma laisa ba'dahu ibadatan. <clears throat> ya, kecuali pada puasa dan ibadah-ibadah yang serupa dengan puasa. Ya. Dari apa-apa yang sebagiannya itu tidak tidak ibadah. Ya, jadi kalau <clears throat> seorang saya puasa ini cuma mampu setengah hari, ya. Maka ya sudah puasa setengah hari. Tidak. Ya, kenapa? Karena puasa ini tidak terbagi-bagi. Ya, tidak terbagi-bagi. Kalau tidak mampu setengah hari, berarti dia tidak mampu secara keseluruhan. Karena puasa itu menahan makan dan minum dan seluruh pembatal puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, kalau dia tidak mampu keseluruhan berarti gugur kewajibannya. Nah, <clears throat> seperti pula enam orang yang enam melakukan pelanggaran sehingga kafarahnya adalah membebaskan budak, maka kalau mampunya setengah budak, enam tidak ada kewajibannya, pindah ya, kafarahnya kepada kepada yang lainnya. Ya, seperti berpuasa <clears throat> Enam dua bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka berpindah kepada kafarah berikutnya. <clears throat> Baik. Fa innahu idza qadara ala shaumi nisfin nahari duna baqiyi duna lam yu'mar bil imsaki ila nisfin nahar, ya. Maka sesungguhnya dia apabila dia mampu untuk berpuasa setengah hari dan tidak mampu sisanya, tidaklah dia diperintahkan untuk menahan diri untuk berpuasa sampai setengah hari, tidak li'anna al-ibadata majmu'ul yaumi la ba'duhu.